Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib malam Jumat, eh, hari Jumat, malam Sabtu, 8 Januari 2021. Bertepatan dengan 26, 25, Jumadal Awal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-16 dalam pembahasan keutamaan puasa dalam permasalahan puasa sebagai protektor orang yang melaksanakannya dari adab perih dan pedih api neraka. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi. Tafadhalu wabarakatuh. بسم الله قال المؤلف حفظه الله في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان في باب فضل الصيام في الفضيلة الثامنة Di anna siyam wiqayatun minan nar. Bab keutamaan puasa di keutamaan yang kedelapan bahwa puasa menjadikan protektor, pelindung orang yang melaksanakannya dari api neraka. Maka telah kita bahas di beberapa hadis yang terdahulu Hadis Abi Sa'idin Al-Khudri muttafaqun alaih. Man soma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Kemudian kita masukkan dengan lafaz yang hampir sama dari Abi Hurairah yang dikeluarkan Ashabus Sunan yang hadisnya sahih. Kemudian kita masuk juga kepada hadis yang ketiga dari Utsman ibnu Abil As yang maknanya berbeda dengan lafaz asyamu junnatun minan nar. Dan makna junnah yakni tameng. Kajunati ahadikum minal kital. Seperti tameng yang dipergunakan kalian dalam berperang. Maka di sini poin pendalilannya dia protektor dari api neraka. Seperti tameng yang dibawa dalam peperangan, protektor dari sniper, panah, lemparan tombak, ataupun bahkan tebasan pedang maka begitu pun puasa tameng dari adab api neraka. Kemudian kita masuk kepada hadis yang keempat. An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa dikarenakan Allah, fisabilillah, ini takidnya syaratnya, apa pahalanya? Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Maka Allah jadikan antara dirinya dengan api neraka khandaqan. Parit yang besar. Yang besarnya bukan hanya sekedar jembatan yang kita lalui di Darmasraya ini yang diterjang oleh Sungai Batanghari yang luas. Yang wallahu alam mungkin 200 300 meter lebih kurang. Maka di sini hondak jembatannya ataupun paritnya bainas sama wal ard antara langit dan bumi. Terjauh dari api neraka bagaikan antara langit dengan bumi. Maka hadis ini adalah hadis yang keempat dari Abi Umamah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Yazid ibnu Harun akhbaran Al-Walid ibnu Jamil Anil Qasim ibni Abi Rahman ibni Anil Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah dengan lafaz yang kita baca tadi. Maka hadis ini semua rijalnya sikot kecuali Al-Walid dan Al-Qasim ibni Abdurrahman, maka dia sadukon. Keduanya dalam keadaan labak sabihi hasanul hadis. Adapun Yazid ibnu Harun ma'ruf, dia imam muhaddis. Maka meskipun hadis ini hasan, maka bisa naik kepada derajat sahih li dengan lafot yang sebelumnya. Kemudian masuk kepada hadis yang kelima An Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman fi sabilillah ba'udat minhu nar mastirah mi'ah am mastirah mi'ah amin Barang siapa yang berpuasa sehari saja dikarenakan Allah maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh 100 tahun. Ini di hadis Amr bin Alatah. Hadis yang kelima. Yang mana oleh Razak di musnadnya dan Abad Ibnu Humaid di musnadnya dan At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabir. Semuanya dari jalan Makhul An Amr Ibni Abbasah. Maka semua rijalnya sikot Makhul Rawi yang sikoh. Dari tabi'in yang merupakan imam, faqih namun sayang dia tidak pernah mendengar dari Amr ibnu Abbasah. Maka sanadnya baik. Seperti disebutkan oleh Ibnu Asakir. Di tarikh dimas Makhul lam yudrik Amr. Ibnu Abbasah. Bahwa Makhul tidak pernah bertemu dengan Amr ibnu Abbasah. Sehingga sanadnya terputus. Dinamakan mungkote. Di istilah ilmil hadis. Maka meskipun sanad ini daif. Namun bisa naik kepada derajat dengan lafad yang sebelumnya seperti hadis Abi Said Al-Khudri yang mutafakun alaih. Namun di hadis Abi Said Al-Khudri disebutkan sab'ina aman, 70 tahun. Di sini disebutkan 100 tahun. Maknanya sama. Perbedaan hanya jumlah dan jumlah itu pun disebutkan oleh para ulama dari jumlah-jumlah yang ada hanya sekedar hitungan saja. Apakah pada hakikatnya seperti itu atau lebih dari itu? Yang jelas hitungan. Wallahu a'lam. Alhasil tidak ada khilaf di hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id 70, di sini dari dari Amr ibnu Abbasah 100, maka tidak ada khilaf. Yang penting jaraknya sangat jauh. Maka hadis yang kelima ini meskipun taif namun bisa naik kepada derajat Hasan paling sedikit karena diriwayatkan yang sebelumnya. Hasan li goiri. Di matan disebutkan Hasan, tidak apa-apa maknanya Hasan li goiri. Sama saja. Kemudian hadis yang keenam. An Uqbata ibni Amirin an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shoma yauman fi sabilillah Jalla wa ala ba'adallahu minhu jahannam masirah mi'ah am. Ini persis lafadznya dengan Amr ibnu Abbasah. Maka hadis Uqbah ibnu Amir dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tabrani dan Ibnu Abi Asim di kitabnya Al-Jihad. Kulluhum min tariq Yahya al Harith anil Qasim ibni Abdurrahman dari Uqbah ibnu Amir. Maka sanadnya di sini Hasan karena Al Qasim yang terdahulu Abu Abdurrahman dia Saduk Hasanul Hadith. Maka hadis ini disanai kepada Sahih Ligoiri dan dia hadis yang Hasan lidati. Dan begitu pun datang hadis yang ketujuh dari Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man soma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Hadis Abi Said, eh, hadis Abi Darda sama persis dengan hadis siapa? Lafadznya sama persis dengan hadis siapa yang sebelumnya? Hmm? Disebutkan di lafadznya sama. Barang siapa yang puasa satu hari saja, maka dia akan dijadikan khondak, dijadikan parit yang besar, jaraknya antara langit dan bumi. Maka hadis Abi Darda lafadznya sama. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Sufyan At tawri Anil A'mas an Samar ibni Atiyah an Sahar ibni Hausab an Umi Darda an Abi Darda. Sanadnya nazil sekali. Dari istrinya Umi Darda meriwayatkan dari Abi Darda. Maka mahalu sanad doif. Karena apa? Pertama al Akmas Mudallis. An Syahr ibnu Hausab. Dihafal juga antum. Rawi-rawi yang doif. Syahr ibnu Hausab. Doif. Sayyul Hibut. Hafalannya rusak. Maka doif dari dari dua rawi di sini. Namun hadis ini naik dengan derajat tadi. Hadis Abi Umamah. Yang Hasan Lidatih. Dan dengan lafad-lafad yang lain seperti sebelumnya, hadis Uqbah dan hadis Amr ibnu Abbasah. Maka di sini penulis menulis sahih li ghairi Naik derajatnya kepada sahih li ghairi Kemudian yang kedelapan, hadis yang terakhir dari permasalahan keutamaan puasa dijauhkan dari api neraka dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adahullahu minan nar sab'ina qarifa." Barang siapa yang melaksanakan puasa satu hari saja karena Allah, maka dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Hadis Jabir ini pun maknanya seperti terdahulu. Persis seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan Ibnu Jami di Mu'jam Asyuyuh dari jalan Baqiyah an Ibni Juraid an Abi Zubair an Jabir. Maka coba dihukumi bagaimana? Baqiyah an Ibni Juraid an Abi Zubair an Jabir. Hah? Bagaimana nih? Daif apa sahih? Limada daif? Hah? Abu Zubair kenapa? Ayo, kenapa dia? Mudallis. Bas hada fakat. Kita katakan hada sanad musalsal bil mudallisin. Apa makna musalsal nanti akan datang di pelajaran mustalahil hadis. Makna musalsal adalah semua rawinya sama sifatnya. Di mana dia itu mudallisin. Maka Baqiyah Ibnul Walid yang diinginkan di sini Baqiyah adalah Ibnul Walid ma'ruf dengan mudallis tadlis taswiyah. Wa Ibnu Jurej ma'ruf bitadlis. Siapa yang kemarin telah kita lewati Ibnu Jurej di mana? Pelajaran Nasitum. Sahih Al-Bukhari. Naam aula. An Ibnu Jurej an man Si Sahih Al-Bukhari. An apa? Lupa kalian. <laughs> Pelajaran kemarin lupa. Alhamdulillah. Maka Ibnu Jurej disebutkan oleh ada rukutni ijtinab tadlis Ibnu Jurej fa la yudalis ila'an du'afa. Maka jauhi oleh kalian tadlisnya Ibnu Jureid. Karena Ibnu Jureid jika mentadlis kebanyakan dari orang-orang yang dhaif. Maka di sini tadlisnya siapa saja Bakiyah Ibnu Walid. Kemudian tadlis Ibnu Jureid meriwayatkan Anah. Yang ketiga tadlis Abu Zubair. Dan Abu Zubair siapa namanya? Muhammad Ibnu Ibnu Muslim lah, lah. Muhammad Ibnu seperti Az-Zuhri. Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus. Baik. Kalau Az-Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah dan dia di tabaqah yang sama. Maka kenapa sering saya bedakan Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah itu Az-Zuhri. Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus itu adalah Abu Zubair yang dia rawinya saduk Hasanul Hadis namun mudallis. Maka di sini musalsal bil mudallisin dan dengan an-anah semuanya. Pertama Baqiyah wa Ibnu Walid mudallis tadlis taswiyah wa Ibnu Juraid mudallis yang kata Ad-Darqutni ijtanib an tadlisihi jauhilah dari tadlisnya. Yang ketiga Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir. Permasalahan Abu Zubair jika dia meriwayatkan di sahih Muslim maka tidak berpengaruh anak-anaknya. Namun di sini masalahnya diriwayatkan Imam At-Tabrani. Dan yang kedua masalah Abu Zubair apa? Siapa jika meriwayatkan dari muridnya yang menyebabkan ihtimal ala itisol? Siapa? Ingat. Lupa lagi. Hah? Siapa? Laith Ahsan. Laith Ibnu Sa'ad. Kenapa? Karena Laits Ibn Sa'ad telah berkata, di saat aku mendatangi Muhammad ibnu Muslim ibn Tadrus Abu Zubair, maka aku mengambil kitabnya. Dua kitab. Kemudian aku menanyakan, mana kitab yang kamu mendengar dari gurumu? Ini. Maka di situ tidak ada tadlis. Maka seperti itulah orang mudalisin. Akibat di dalam hatinya ada sesuatu sehingga Allah haramkan dari hadisnya menjadi dhaif. Nas'alullah al-afiyah semua manusia tidak sempurna. Mereka imam, Ibnu Jurej imam. Jauh dengan kita hafalannya, jauh dengan kita ibadahnya. Namun karena ada sesuatu di hatinya, tadlis, ingin hadis-hadisnya itu didengar padahal tidak bersambung, akhirnya Allah haramkan dari hadis-hadisnya kecuali yang riwayatnya dengan tasrih haddatana akhbarona amba'ana baru sahih. Adapun periwayatan dengan lafad yang kola atau an maka ihtimal hadisnya terputus. Maka inilah hadis yang ke-8, hadis yang dhaif. Kemudian di sekarang kita masuk kepada beberapa lafaz hadis yang kita tinggalkan, kita hanya menyebutkan takhrij saja. Asyamu junnah minan nar. Maka lafaz ini di kebanyakan periwayatan disebutkan asyam junnah minan nar dan diriwayat asyam junnah kajunnati ahadikum minal kital. Seperti di hadis yang sebelumnya. Maka maknanya sama. Kemudian lafadz khandaqan seperti di hadis siapa? Abi Umamah dan hadis Abu Darda Khandaqan. Makna Khandaq dia adalah i'rabnya maf'ul mansub. Dan makna Khandaq makna hafir. Makna Khandaq makna hafir. Haula aswaril mudun. Maka dia adalah benteng yang tinggi yang dibuat untuk menutup kota. Di zaman terdahulu kota-kota itu dibentengi dan malik di situ, penguasa di situ dan sebagainya, maka itu yang dinamakan dengan kondak. Di luar dari benteng ada parit yang besar. Adapun periwayatan Amr ibnu Abbasah, man Dia sahabi Amr ibnu Abbasah, ibnu Amir ibnu Khalid al-Sulami. Berkata Ibn Hibban di kitabnya Masahir Ulama Al-Amsar, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam. Kemudian setelah masuk Islam ber, meminta izin agar bertemu dengan keluarganya. dan diizinkan oleh Nabi Maka tegakkan agama Islam kepada keluarganya. Dan tentang keutamaan dari Amr ibnu Abbasah seperti diriwayatkan oleh Abu Umamah. Kuntu ana fil jahiliyah adunu anan nas ala salatin eh, ala dolalah wa annahum laysu ala syai wa hum al ausan fasami'tu bi rajulin di Makkah yukhbiru ahbaron faqa'attu ala rahilati faqadimtu alaihi faida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustahfian jura'u alaihi qaumuhu. Di saat dulu aku hidup dalam keadaan jahiliyah, aku mengira kehidupan yang sangat kebodohan padanya, kesesatan padanya. Di mana menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian aku mendengar ada seseorang yang katanya dia mengaku nabi di Mekah. Maka akhirnya aku datang dengan tungganganku dan aku mendapati dialah Rasulullah yang mana kaumnya sangat berani kepada dirinya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Fakultu lahu ma anta qala ana nabi. Siapa kamu? Dikatakan aku nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakultu lahu ma kala ana nabi. Fakultu ma nabi kala arsalani Allah. Fakultu bi aisyai'in arsalaka kala arsalani bi salatil arham. Bi silatil arham. Wa, kas, wa kasril awthan. Wa an yuwahidallah la yusriku bihi syai'a. Dan agar melaksanakan peribadatan kepada Allah. Maka akhirnya masuklah Amr ibnu Abbasah kepada Islam. Dan ini kisahnya diceritakan oleh sahabat Abu Umamah. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun di dalam hadis disebutkan mi'ata amin. 100 tahun. Maka lafaz mi'ata amin menjelaskan di beberapa riwayat seperti Abi Sa'id al-Khudri yang mutafakun alaih disebutkan sab'una khorifa misalnya. Maka disarah di sini bi annahu am. Khorif bimakna am. Kemudian terjadi ikhtilaf fi ada di masafah baina arba'in wa sab'in wa mi'ah am. Di dalam hadis yang kita baca tadi di keutamaan berpuasa dijauhkan dari api neraka, protector from the hellfire, maka dia itu disebut dan masanya abadi. 10 tahun. Kemudian sab'in. Kemudian miat, Seperti di hadis Abi Sa'id, Abi Hurairah, maka dikatakan la tadur bal innaha kinayah an husulil bu'd al adim. Maka jumlah ini tidak perlu diperbincangkan karena memang belum pernah ada yang pengukur juga. Maka disebutkan oleh ulama istilah di sini tidak busuh, tidak butuh diperbesar. Ada yang mengatakan 40 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Yang intinya maknanya sangat jauh. Sama seperti itu. 40 tahun sangat jauh, 70 tahun sangat jauh, 100 tahun sangat jauh. Maka khilaf di sini tidak perlu dibesarkan dan tidak menjadi permasalahan. Adapun rawi tadi yang meriwayatkan Uqbah ibnu Amir, maka dia ada adalah Uqbah ibnu Amir ibnu Abs al-Juhani. Seorang sahabi yang masyhur termasuk juga dari minal muktirina fi riwayah. Dari orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Namun tentunya tidak masuk kepada sepuluh besar. Dan Uqbah ibnu Amir termasuk dari sahabat yang diambil ilmunya oleh para sahabat yang lain seperti Jabir ibn Abdullah Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan Maslamah Ibnu Makhlad juga. Dan dulu Uqbah Ibnu Amir min ahli sufah. Apa makna ahli sufah ya Hudaifah? Orang yang hidup di masjid, ahli sufah. <laughs> Insyaallah. Ahli sufah mereka orang-orang yang datang ke Madinah menuntut ilmu kepada Nabi dan tidak mempunyai apa-apa. Maka dia tinggal seperti antum tinggal sekarang di Sakan. Dan makan minum dari mana? Dari apa-apa yang diberikan oleh Nabi seadanya. Maka dakwah seperti itu. Orang-orang datang ke mengambil ilmu dari Nabi. Begitupun dakwah kita, orang dari berbagai tempat ingin belajar sunnah, ingin belajar manhaj salaf. Maka kita tidak mengilzamkan kepada mereka untuk membayar demikian-demikian uang pendaftaran, uang bangunan, uang administrasi, uang bla bla bla. Kita mengetahui bahwa dakwah ahli sunnah, dakwahnya para fukoro. Kalau orang-orang roja, orang-orang sururi yang mempunyai yayasan ihya aturat, maka mereka mengiklankan membayar uang bangunan bla bla bla SPP total 18 juta seperti di Tasik ataupun di tempat yang lain 13 juta. Seperti itu. Orang mau belajar harus bayar uang masuk 13 juta. Kemudian setelah itu tiap bulan SPP dan sebagainya. Maka kalau dakwah seperti ini siapa yang akan belajar? Harus mengumpulkan uang 18 juta, 13 juta. Dan dakwah halus sunnah antum ketahui semua dakwahnya fukoro. Alhamdulillah. Kebanyakan ahlu sunnah di tengah garis kemiskinan ke bawah. Iya apa tidak? Namun Alhamdulillah menyebabkan kita lebih dahulu masuk kepada surga daripada orang-orang kaya. Kita menghibur diri kita. Alhamdulillah. Maka kalau begitu, apakah pantas seseorang datang kepada kita kemudian ingin menuntut ilmu bayar bla bla bla demikian. Kalau tidak ya maaf saja dan sebagainya. Maka itulah dulu di zaman Nabi dakwah datang ke Madinah Abu Hurairah dari Yaman tidak punya apa-apa. Ingin belajar dengan Nabi, maka silahkan. Duduk di sana ada tempat kosong, makan dan minum dari mana? Ya Allah, Allah memudahkannya. Maka kesabaran Abu Hurairah menyebabkan dia di dunia dan di hari akhirah mulia. Kemuliaan yang dia dapat pada saat itu dalam keadaan lapar menghafal hadis sampai banyak di tarikh disebutkan dia lapar. Belum punya istri juga. Dan Nabi sibuk dan sebagainya. Tidak seperti di sini mungkin jadwal makan ada dan sebagainya. Wallahu alam yang jelas disebutkan di tarikh karena Nabi juga dalam pasan dia mempunyai kunci-kuncinya tapi tidak mobilnya. Maka kehidupannya bersabar. Sampai disebutkan di tarikh bahwa dia banyak mengambil batu dan mengikat dengan imamahnya agar mengganjal perutnya yang keroncongan biar tidak keroncong. Biar diam. Karena angin. Masuk angin. Dan kadang-kadang dia yum alaih jatuh pingsan karena kelaparan. Maka perjuangan Abi Hurairah dari segi dunia saja, dia datang setelah perang Khaybar sekitar tahun ke-6 sebelum dan setelah seperti itu sebutkan di tarif hanya tiga tahun bersama Nabi ataupun empat tahun maka dia menghafal hadis paling banyak dari sahabat yang hidup di zaman as-sabiqun al awalun dan yang hidup di zaman di Madinah dia menghafal hadis 5740 hadis Paling banyak nomor one. Padahal datang dari Yaman. Dan terlambat datangnya juga. Kita katakan bukan terlambat. Tidak ada kata terlambat namun di akhir. Setelah perang Khaybar. Namun diberikan rizki oleh Allah orang yang paling banyak. Karena apa? Ijtihadnya dia. Tinggal di samping masjid. Datang Nabi, sholat berjamaah, ambil ilmu darinya. Bertemu dengan Nabi terus-menerus ambil ilmu darinya. Akhirnya di dunia dia diangkat derajatnya apa? menjadi amir Madinah. Terbayang. Di Damasraya misalnya. Dia jadi wali kota Raya ataupun di Sumatera Barat. Dia jadi gubernur Padang di Padang. Padahal dia bukan orang dari situ. Dia datang dari Yaman ke Madinah. Dalam keadaan fakir, miskin, dan papa. Tidak mempunyai gelar S2, doktor, dan yang lainnya. Hanya menghafal hadis Nabi. Kemudian jadi gubernur Madinah di zaman Muawiyah radhiyallahu an diangkat jadi amir. Terbayang bagaimana Allah meninggikan derajat Abu Hurairah. Dan setelah meninggalnya dia, sekarang malam ini kita sebutkan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah mengalir pahalanya seperti hadis yang sering kita ulang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Tidak mata Adam ing amaluhu ila bi Jika meninggal Bani Adam akan terputus semuanya Kecuali tiga perkara, karena sudah sering kita ulang, ambil saja poin pendalilannya. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat baginya. Mengalir terus. Dan juga di hadis man sana sunatan fil Islam sunatan hasanatan fa'alihi ajruha wa ajru man amila biha. Wa man ala khairin fa'ilihi, Dari ukbah juga. Yang maknanya barang siapa yang menunjuki kepada sesuatu. Maka dia diikuti oleh orang-orang yang melaksanakan setelahnya. Mengalir pahalanya terus. Begitupun Abu Hurairah. Mengajari kita tentang hadis puasa sekarang. Dan mengajari hadis salat. Mengajari hadis tentang syahadat dan akidah. Dan semua yang banyak sekali. Kita ambil, maka dia mendapatkan pahala. Dia di alamil bar kita melaksanakan sunnah puasa ataupun sunnah salat dari dia dari Nabi diambil dari Nabi diriwayatkan dari Nabi maka dia pun mendapatkan pahala. Maka inilah dari Abu Hurairah dan kembali kepada Uqbah ibnu Amir, dia pun dari ahli Sufah. Yang mana dia tinggal fi maudi mudallal minal masjid asy-syarif. Bahwa dia tinggal di di kamar yang mudallal, yang hanya ditutupi oleh pelepah kurma. Seperti kamar kosong kita. Alhamdulillah kamar kosong yang sebelah masjid ini ada apa? Ada lantainya dengan keramik dan tidak beratapkan jerami tetapi beratapkan feng yang lumayan panas dan dingin. Alhasil lebih baik daripada ahlu sufah. Maka ahlu sufah dulu tinggal bersama Nabi hanya di samping masjid yang ditutup dari pelepah kurma. Wakana al muhajirin. Adapun Uqbah ibnu Amir dari muhajirin, dari fukoroknya muhajirin. Berarti lebih lama daripada Abu Hurairah. Ya'una ilaihi wahumul masmun bi ashabi suffah. Wa kanu adiyaful Islam. Dan mereka dilakobi dengan tamu-tamu Islam. Dan dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengajarinya seperti datang dari Uqbah bin Amir kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yagdua kula yaumin ila buthan au ila al-aqiq fayati minhu binaqatain. Maka disebutkan di sini sahihnya bahwa dia itu dari ahli sufah dan banyak dari keutamaan yang lainnya. Dia juga termasuk min rufa'a ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan makna rufa'a dari rafi' maknanya dari ajillah ashabi Muhammad dari tokoh-tokoh besar dari sahabat Nabi karena dia sudah terdahulu hijrah bersama Nabi dari kelompok al-mujahid al mujahid al al awalin dari kelompok al-muhajirin dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di Tadkiratul Hufad dia kana faqihan alamah qari'an li kitabillah basiran bil faraid fasihan mafuhan syairan kabirul qadr maka dia dulu seorang alim ulamanya dari para sahabat. Dan begitu pun dari perawi Abu Darda bernama Uwaimir yang masyhur dengan kunyahnya dan manakibnya juga sangat banyak. Di mana dia termasuk dari orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Di mana pendalilannya seperti disebutkan di hadits. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Walam yujma'ul Qur'an ghairu arba'ah." Abu Darda wa Mu'ad wa Zaid ibn Sabit wa Abu Zaid. Maka tidaklah Quran itu dikumpulkan kecuali oleh empat orang. Abu Darda, Mu'ad ibn Jabal, Zaid ibnu Sabit, dan Abu Zaid. Maka inilah dari pembahasan yang bisa kita berikan. Maka dengan ini selesailah Al-Fadilah At-Taminah tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa bahwa puasa itu wiqayatun minan nar. Dan di sini kami telah menyebutkan delapan hadis yang mana lafaz-lafaznya telah kami jelaskan dan telah kami tafsirkan dan juga riwayat-riwayatnya telah kami takhrij, maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika